Oleh karena itu Masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berbagai macam hadis yang menjelaskan tentang fadail al-ilm keutamaan untuk menuntut ilmu bahkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan talabul ilmi ala kulli muslim bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itu, tidak hanya <clears throat> Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, talabul ilm. Di samping itu banyak keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah bahwa ketika kita melangkahkan kaki kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nilainya ini sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk menyuguh surga. Subhanallah. Ini adalah suatu keutamaan yang luar biasa. Bahkan dijelaskan oleh ulama tentang maksud daripada man salaka bisa maknanya dua. Bahwa man salaka betul-betul adalah orang-orang yang salaka, betul-betul yang berjalan dari rumahnya berjalan dari kediamannya untuk menuju ke suatu majlis untuk mendengarkan ilmu untuk menuntut ilmu ini masuk pada keterangan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman kemudian ada yang makna yang kedua yaitu makna bahwasanya man salaka itu juga maknanya bagi orang yang walaupun dia tidak melangkahkan kakinya akan tetapi dia tetap duduk di rumah membaca misalnya buku Islam, buku tentang tafsir, buku tentang hadis, buku tentang ad-din, agama yang menunjukkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini juga masuk kepada hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah makanya dimanapun kita berada kita dapat menuntut ilmu dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya sehingga apa mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dengan tujuan tekad yang kuat ketika kita bermajlis ketika kita membaca buku, ketika kita mendengarkan ceramah di radio misalnya, atau mendengarkan kajian-kajian di <clears throat> yang diputar di rumah misalnya, ini pun kata sebagian ulama masuk kepada hadis man salaka tarikan yaltamu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Ibu-ibu sekalian, Allah khawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang fadail at-tauhid wa khaturatus syirk. Yaitu kita akan membahas tentang masalah yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wanti-wantikan kepada kita bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui daripada apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk tahu. Oleh karena itu, <clears throat> akhwati ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berfikiran atau jangan sampai kita menduga menyangka bahwasannya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tanpa adanya tujuan. Jangan sampai kita menyangka seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia begitu saja dibiarkan begitu saja tidak akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah dengan tujuan yang sangat agung yaitu lil ibadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa Tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu poin penting bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk apa? untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat sayang seribu sayang, masya Allah, di sebagian kaum muslimin ketika kita belajar tentang tauhid, ketika kita belajar untuk mengetahui bahwasannya untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita ya kemudian mengatakan bahwasanya, oh jangan ceramah atau jangan berbicara tentang masalah tauhid karena dakwah tauhid itu adalah dakwah yang memecah belah umat saya ada yang mengatakan seperti itu ini adalah perkataan yang tidak benar perkataan yang kurang lurus Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ya untuk berdakwah mendakwai manusia itu selama di Mekah selama berapa tahun Bu? Kurang lebih sekitar 13 tahun. Apa yang diajak oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam? mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini 13 tahun lamanya cuma dakwahnya dakwah apa Bu? Dakwah tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita berdakwah tauhid, ini dakwah kemudian mempecah belah umat. Apakah Nabi selama 13 tahun ini memperbelah, memperpecah belah umat? Tidak. Bahkan menyatukan um, umat. Kalau kita kepengin umat bersatu, kembali kepada tauhid yang benar, kepada ajaran yang benar, kepada hakikat apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Terus apakah juga bahwasanya di negeri kita atau di sekeliling kita sudah selamat daripada perbuatan-perbuatan syirik, Bu? Masih banyak sekali kesirikan-kesirikan yang tersebar di masyarakat. Oleh karena itu, manusia, kaum muslimin harus betul-betul memahami dan memahami. Kaum muslimah itu juga harus belajar Makanya Masya Allah nanti kita akan belajar tentang uh, eh, tohid fadilah-fadilah daripada tauhid itu seperti apa. Ya. Dan ini Masya Allah peringatan Nabi saw Alaihi Wasallam. Maka dikatakan dalam sebuah muqaddimah kitab yang dikarang oleh Abu Bakar Jabil Al Jazairi yang berjudul, yang berjudul Al-Mar'ah Al-Muslimah. Beliau mengawali kitabnya Ayyatuhal Mar'ah Al-Muslimah. Wahai wanita muslimah, angkidi nafsaki minan nar. Wahai sekalian wanita muslimah, angkidi nafsaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari api neraka fa innaki lasti khairan min Fatimatiz Zahra maka sesungguhnya engkau tidak seperti atau tidak lebih baik daripada Fatimatiz Zahra kira-kira ibu-ibu yang hadir atau akhwat yang hadir ada yang sudah ngaku lebih baik daripada Fatimatiz Zahra Bu <laughs> itu Ibu kenal Fatimah Zahra Fatimah Zahra itu siapa? Fatimah Zahra itu binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah wanita yang bagus, wanita yang salehah. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala laha dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa Bu? kepada anaknya yang bernama Fatimah Zahra wa qad qala laha wa huwa <clears throat> yaqul angkidi nafsaki minan nar selamatkanlah dirimu wahai anakku Fatimah Zahra minan nar dari api neraka neraka Masya Allah ini ini betul-betul kita harus perhatikan. Kita harus bercermin melihat kepada diri kita masing-masing. Orang yang sudah cukup baik, wanita yang cukup baik, ya. Anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri disiwasiatkan supaya apa? Supaya menjaga diri dari api neraka. Maka kelanjutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salihni min mali masyiti. Mintalah kepada saya harta masyiti sekendak kamu. Fa inni la uhni anka min Allahi syai'a. Terus dikatakan lagi, angkidi dinasaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Ini luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya ayyatuhal e, mar'ah al-muslimah akhtaraka wa, an, wa undiruka maka saya peringatkan kepada anda kata beliau akhtaruka bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alaihi nar wa ra'a aktsaru ahliha madaya ibu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan kepadanya neraka, maka Nabi kebanyakan penduduknya siapa bu? Penduduknya yang banyak siapa? An-nisa, perempuan. Na'udzubillah wal billah. Ini. Makanya harus betul-betul kita melihat kepada diri kita. Wa undiruka bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad qala fin nisa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah berkata kepada para wanita wa anti ahadahunna maka engkau salah satu daripada mereka-mereka itu. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada fitnahnya dunia dan fitnahnya perempuan. Fa inna awwala fitnata bani Israel kanat fin nisa. Maka adalah pertama kali fitnah yang terjadi pada Bani Israel itu adalah fitnah apa? Fitnah perempuan. Wasmahili an ubayyina laka an fitnah ini sudah terjadi banyak-banyak sekali keadaan-keadaan yang luar biasa maka <clears throat> marilah kita bersama-sama insya Allah kalau kita betul-betul sebagai muslimah kemudian berusaha untuk mengetahui ya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam penciptaan manusia. Dalam hal ini sama antara laki-laki dan perempuan, maka al-muslim wal muslimah yajib alaihi ayya'rifa. Maka wajib baginya untuk mengetahui tentang tujuan yang mulia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini tujuannya untuk apa Bu tadi Bu? beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Apalagi yang tadi saya sampaikan dalam mukadimah bahwasannya eh, kita di sekitar kita atau di negeri kita itu juga belum terlepas dari yang namanya kesiri kesirikan. Balah <clears throat> Bahkan kalau ibu melihat atau mendengar dari kabar-kabar ya berita bahkan ada masya Allah naudzubillah waliyadzubillah ada sebuah gunung ada sebuah gunung yang sekarang itu sedang diagungkan mungkin kalau ibu Tahu kabarnya namanya gunungnya gunung apa bu? Gunung Kemukus. Gunung Kemukus ini, masya Allah, ada yang mensyaratkan kalau mau kaya, mau ziarah ke situ, apa? Syaratnya harus ngapain dulu? Ini harus berzina. Naudzubillah waliyatubillah. Mau minta rezeki sama Allah, mau kepengen kaya, kau jalannya maksiat dulu. Ini na'udzubillah wal billah. Ini zaman sekarang itu sudah seperti seperti itu. Oleh karena itu <clears throat> dikatakan ya tentang keadaan umat zaman sekarang ini. Ini luar biasa. Maka diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diramal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan nanti pada akhir zaman akan terjadi ya suatu zaman yang antada'a alaikum kama tada'al aqlah ila qas'atiha itu pada berebut seperti berebutnya mereka terhadap makanan ya mereka itu banyak tapi seperti bu buih. Seperti buih di lautan, nggak ada kekuatan apa-apa. Faqala qail maka dikatakan oleh orang yang berkata, "Wa min qillati nahnu yauma idin ya Rasulullah." Apakah umat Islam nanti di akhir zaman akan menjadikan dirinya itu lemah? Apakah disebabkan karena qillati tinahnu yauma idin? Jumlah kita yang sedikit. Qala bal antum yawma idin kathir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. Bahkan kamu sekalian pada hari itu jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum huthaun ka hutha'is Akan tetapi kondisinya adalah seperti buih di lautan. Ibu tahu buih kalau kira-kira ada buih di lautan kalau kena ombak kira kira tetap kuat apa nyebar kemana-mana bu nyebar kemana-mana ini bui Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dari dada-dada mereka atau dari dari dada-dada musuh-musuh kalian rasa takut musuh-musuh Islam itu sudah nggak takut lagi sama sama Islam Dan Allah Subhanahu wa taala melemparkan atau memberikan kepada hati-hati kalian penyakit yang namanya alwan. Faqala qail maka berkatalah qail orang yang berkata, ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah wa mal wahan Apakah yang disebut dengan wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan ini adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Boleh cinta dunia monggo, cinta dunia silahkan. Mau jadi orang kaya silahkan. Tapi jangan sampai dengan kekayaan menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, melanggar daripada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan bangga dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, jangan bangga dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi masalah ketika jumlah kecil, jumlah sedikit, masalah ada pengajian taklim yang datang cuma lima orang. Jangan takut. Atau jangan gelisah atau jangan sedih. Ya, tapi masalah jumlah yang sedikit, masalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan kegigihan beliau tetap berdakwah tidak meninggalkan dakwah bahkan kalau ada rembulan di tangannya dan matahari di sebelah eh, di tangan yang satunya lagi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meninggalkan dakwah ini disebutkan juga oleh Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 249 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak ya? Jumlah yang sedikit itu ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Mengalahkan jumlah yang banyak. Berapa banyak? Ya, contohnya dalam perang Uhud, masya Allah, kaum muslimin lagi puasa, jumlah orang kafir lebih banyak tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada perang eh perang Badar perang-perang Badar ya ini nabi dimenangkan oleh Allah kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal pada waktu itu jumlahnya jumlah kaum muslimin lebih sedikit dalam keadaan berpuasa ya tidak makan tidak minum tapi Allah Subhanahu wa taala menangkan Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as Berapa banyak jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini <clears throat> kita harus berhati-hati. Kemudian kaum muslimin ini akan menjadi maju li'annahum eh, ta'akhurul muslimin Manu, kaum muslimin itu akan mundur li'annahum taraku dinahum karena mereka meninggalkan agama mereka jadi kalau umat Islam sudah mau meninggalkan ajaran agama mereka maka sedikit demi sedikit kaum muslimin akan mundur pengajian nggak mau pakai jilbab katanya kuno nanti takut kalau anaknya pakai jilbab ya nanti nggak laku <laughs> ya ada yang khawatir bu oh anak saya pakai jilbab nanti takut nggak laku jangan khawatir ini banyak sekali generasi-generasi yang butuh kepada itu jadi niat kita adalah menghidupkan sunnah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kaum muslimin itu sudah meninggalkan ajaran agama mereka, maka sedikit demi sedikit akan mundur. Wa taqaddama ghairuhum akan tetapi akan maju umat-umat selain umat Islam Yahudi wan Nasrani li'annahum taraku dinahum karena mereka meninggalkan agama mereka. Tapi justru mereka kalau meninggalkan agama mereka akan maju. Kan ada orang Kristen yang hafal Quran. Kita yang orang Islam malah nggak hafal Quran, mah bahasa Quran aja nggak bisa. Ya, naudzubillahimin min dzalik. Ditanya agamanya Islam, bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran. Ini musibah ya. Masya Allah, makanya anak-anak kecil, Masya Allah. Waktu yang sangat luar biasa. Ada TPA ada pengajian, ajarkan. Bisa ngajarin sendiri, ajarin. Kalau nggak bisa, pasrahin kepada ustadz. Pasrahin kepada muallim. Untuk dididik supaya bisa baca Al-Qur'an. Al quran -Qur, al Karena tujuan daripada ya ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah semuanya tunjukkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau umat Islam aja nggak bisa baca Quran, nggak bisa menghayati Al-Quran, bagaimana umat Islam akan menjadi maju? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menciptakan jin dan manusia laki-laki dan perempuan adalah tujuannya adalah li ibadatillah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maka ditafsirkan oleh sebagian ulama makna liya'budun ay liwahiduni artinya adalah tujuannya untuk mengesahkan aku, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Nah maknanya tauhid. Tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah wa nafyul ibadah amma siwallah. Ya. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususan-kekhususannya yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat atau kita katakan bahwa tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. Ifradullah bil ibadah wa nafyul ibadah amma siwallah. Itu artinya tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ifradullah bil ibadah dalam ibadah sholat, puasa, ya, nadar, adabah, menyembelih, dan lain sebagainya. Ini hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak yang lain. Kita mau berangkat sholat, kita mau berangkat taklim, ini tujuannya adanya satu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Jadi tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah wa nafyun ibadah amma siwallah dan meniadakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di antaranya fadailut tauhid atau keutamaan keutamaan tauhid. Yang pertama adalah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahwasanya keutamaan tauhid yang pertama adalah diharamkannya neraka itu bagi kaum muwahhidin atau ahlu tauhid. Jadi keutamaannya Masya Allah luar biasa Orang kalau bertauhid kepada Allah Tauhidnya murni, tauhidnya bersih Beribadah hanya ditunjukkan kepada Allah saja Atau yang disebut sebagai muwahidin Orang-orang yang mengesahkan Allah ahlu tauhid Keutamaan yang pertama apa? diharamkannya neraka itu bagi kaum muwahidin jadi kalau kita mentauhidkan Allah ya mentauhidkan Allah kaum muslimah bagi kaum perempuan wanita ya tadi diwasiatkan oleh nabi ya masuk juga kepada wasiat ini adalah kita semua ya kaum muslimah ini masuk tadi Rasulullah SAW menyampaikan angkidi nafsaki minan nar selamatkanlah dirimu dari api neraka. Dan ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada putranya, putrinya yang bernama Fatimah Zahra. Ya. Orang yang paling baik, wanita yang paling bagus, wanita solehah. Tapi masih diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan dirinya daripada api neraka. Maka tidak ada jalan kaum muslimah, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita terbebas selamat dari api neraka salah satunya apa? mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya dijelaskan dalam sebuah hadis ya Kalaupun dia masuk neraka, mereka tidak kekal di dalamnya. Jadi ahlu tauhid atau al-muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu dijamin diharamkan neraka bagi bagi mereka. Kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, mereka tidak kekal di dalamnya lah yakhlut fiha tidak kekal di dalamnya ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 29 dalam sahihnya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Rawahu Muslim. Dari Umadah bin Samit semoga Allah meridhoinya berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah haramallahu alaihi nar maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan apa Bu neraka baginya jadi bagi ahli tauhid ahli tauhid itu faidah atau fadilah yang pertama keutamaan yang pertama adalah Allah akan mengharamkan baginya neraka Insya Allah kalau kita sudah muwahid mengesahkan Allah itu kita sudah dapat nilai poin selamat dari neraka insya Allah kalaupun masuk neraka mereka tidak kekal di dalamnya ini sungguh keutamaan yang sangat luar biasa ya bahkan setan jin itu menghendaki manusia itu untuk masuk ke dalam neraka. Dan ini adalah ajakan yang paling menghinakan. Jadi ajakan yang paling menghinakan yaitu diajak manusia untuk masuk ke dalam neraka bersama syaitan ya bersama jin ini adalah suatu ajakan yang sangat hina akan tetapi <clears throat> Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Maka ini kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat hakiki. Maka ketika kita betul-betul i'tiqad meyakini bahwasanya la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan tadi yaitu Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya neraka. Tapi ini sekali lagi bahwasanya ini juga ada yang hakiki, ada yang tidak hakiki. Hakiki apa yang asal? Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ada yang kalimatnya kalimat hakiki dan kalimat surah. Ada orang yang masya Allah lincah sekali ngomong la ilaha illallah atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira ibu la ilaha illallah bisa nggak bu? Bisa. Tapi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat bisa hakiki dan kalimat surah. Saya gambarkan begini. La ilaha illallah kalau diucapkan betul-betul dari lubuk hati yang dalam diresapi dengan baik, maka ini adalah kalimat la ilaha illallah yang akan berguna. Tapi kalau kita hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau mengucapkan ratusan kali, berpuluh-puluh kali. Tapi kalau tidak masuk dalam hati kita, itu hanya sepeda surah. Contohnya saja misalnya di masjid, ibu-ibu saya tunjuki gambar macan. So, tapi cuma gambarnya saja. Kira-kira ibu takut nggak bu? Enggak. Ini ada gambar macan nih, lihat. Takut nggak kira-kira bu? Enggak takut. Tapi kira-kira kalau tiba-tiba di masjid Kemang ini ada macan masuk ke masjid, kira-kira takut nggak bu? Takut. Oh, mungkin pada bubar semua ya. Inilah makna daripada la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu bisa kalimatul hakiki. Kalimatul hakiki ya, yaitu yang betul-betul diucapkan dengan ikhlas. Dari lubuk hati yang dalam diresapi tahu maknanya. Inilah la ilaha illallah yang akan bermanfaat. Bukan hanya sekedar di lisan saja. Tapi kalau hanya sekedar di lisan tidak diresapi, itu ibarat tadi saya gambarkan, ibu dikasih tunjuk gambar macan. Nggak takut cuma gambar saja. Tapi ketika ada macan beneran, wah kita ada. ini baru namanya kalimat la ilaha illallah, kalimat yang hakiki dan surah gambaran. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua <clears throat> dari keutamaan tauhid adalah dijanjikannya mereka untuk masuk surga. Masya Allah. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis yang ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 25. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Uthman qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al jannah Dari Uthman berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah Barang siapa yang meninggal sedangkan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah maka dakhalal jannah orang tersebut akan masuk sur surga maka juga disebutkan dalam hadis yang lain man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk apa, Bu? Masuk surga. Ini sangat luar biasa. Ini keutamaan yang nomor dua. Bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini dijanjikan oleh Allah mereka akan masuk surga. Kemudian yang ketiga, fadilah atau keutamaan yang ketiga adalah diberikan kepada mereka ampunan dari segala dosa. Masya Allah. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada mereka ampunan dari segala dosa. Ampunan dari segala dosa. Dalilnya adalah masih juga diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya hadis nomor 2687 dari sahabat Abi Dar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul يقول الله عز وجل من لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها المغفرة رواه مسلم dari Abi Dar semoga Allah meridhoinya berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti menunjukkan hadisnya adalah hadis qudsi. Man laqiyani biqurabil ardi khataya. Barang siapa yang bertemu denganku atau menghadapku dengan membawa kesalahan-kesalahan yang banyak akan tetapi dia la yusriku bi syai'a akan tetapi dia tidak mengsekutukan aku dengan sedikit eh, aku dengan sedikit pun laqaituhu bimithliha maghfirah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sepadannya maghfirah jadi Inilah salah satu daripada keutamaan tauhid bahwasanya ketika ada seseorang Bani Adam, anak keturunan Adam melakukan kesalahan ya. Di sini disebutkan bi qurabil ardi khataya. Tapi kemudian dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala maka dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sepadanya. Saya misalkan misalnya kita berbuat kesalahan 100 kali bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan ampunan juga 100. Ini maksudnya seperti seperti itu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan tapi kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan dari segala segala dosa. Ini fadilah atau keutamaan daripada bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah kita mengetahui ya daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah marilah kita bersama-sama mulai dari diri kita sendiri. Kita ajak keluarga kita. Ya karib kerabat kita untuk betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dan mengerti, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan kaum laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan yang sangat luar biasa yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah mengetahui ya, mengetahui tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Di antaranya adalah Allah haramkan neraka baginya. Kalaupun dia masuk neraka maka Allah akan ambil kembali. Allah tidak mengekalkannya Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang bertauhid dengan benar masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dia akan diberikan ya Allah akan memberikan kepadanya ampunan dari segala segala dosa. Ini adalah suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak Allah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwasanya manusia itu adalah tempat salah dan dosa. Terkadang dia tidak ingat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya ini adalah dosa yang sangat luar biasa, yang sangat khatir, yang sangat berbahaya sekali, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan maka ini salah satu ya diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah basiron banadiro memberikan kabar gembira ya tidaklah ada suatu kebaikan melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan ajarkan kepada umatnya wanadiro dan tidaklah ada suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan kepada umatnya dalam hal ini termasuknya adalah hal ketakwaan, ketaatan yang paling baik adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW jelaskan tentang keutamaannya. Tentang masalah syirik. Kesyirikan itu adalah kemungkaran yang paling mungkar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga jelaskan. Dan juga Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita agar kita terhindar daripada kesirikan Dan nanti mungkin ibu-ibu, akhwat sekalian bisa catat doanya dibaca. Agar apa? Agar kita terhindar daripada syirik. Baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang doa agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar dari penyakit yang membahayakan yaitu penyakit syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya atau mengajarkan dalam sebuah doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan saya tidak sedangkan saya mengetahuinya wa astaghfiruka dan saya meminta ampun kepadamu lima la a'lam terhadap kesirikan yang saya tidak mengetahuinya. Ini yang sangat celaka sekali apabila Masya Allah kita melakukan kesirikan sementara kita tahu. Ini yang muskilah. Tapi ada juga kadang-kadang kita melakukan sebuah larangan berupa kesirikan tapi kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan doa ini yaitu Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah. <clears throat> Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari Fadailut Tauhid. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita dan dapat kita amalkan dan ini adalah suatu uh, fadilah atau keutamaan yang sangat luar biasa yang mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.